Radio Show Bandung Indonesia Mahkota Mayangkara Kasihan Mengapa gadis-gadis cantik masih muda usia harus menjadi korban nafsu-nafsu kotor seperti ini? Cerita ini lanjutan dari kudur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jaya Negara atau Kalagemen. Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandhi. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Iya, sebaiknya kita teruskan saja perjalanan. Suruh prajurit-prajurit membongkar tenda. Kita teruskan perjalanan ke Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Bersumpah. Hutan itu tidak begitu lebat. Pohon-pohon tumbuh dengan subur di sepanjang bukit cunggrang, sebelah timur sungai Brantas. Sebuah jalan berpadu, lebarnya kurang lebih lima depa, merintang ke arah kota Raja Majapahit. Rakyat Pamintihan dan Ayuwandira sudah bersiap siaga. Rakyat Pamintihan menyuruh warga desa mengenakan cadar. Dia sendiri juga segera mengenakan cadar berwarna hitam legam. Ah, Kau sudah siap, Ayu? Iya, Bapak Rake. Aku sudah siap. Kami akan menyergap prajurit-prajurit itu dari arah depan, dari jalan raya. Sementara kau boleh menyusup melalui pohon-pohon semak belukar yang rindun itu. Nah, hati-hati Ayu. Jangan lupa mengenakan cadarmu. Baik, Bapak Rakeh. Ayu Wandira juga segera mengenakan cadar hitam. Rakyat Kamintihan memberikan isyarat kepada warga desa, dan kemudian mereka berangkat. Mereka berjalan mengendap-endap menuju ke tenda-tenda perkemahan prajurit Majapahit. Oh, hatiku berdebar-debar. Aku belum pernah mengalami ketegangan seperti ini. Aku belum pernah berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. apakah mereka semuanya orang sakti? Tapi aku harus menyelamatkan Jamir. Dia tidak boleh dibawa ke Majapahit. Kasihan Bapak Kadep. Oh, Bapak Rakyat Pemintihan sudah sampai di tepi jalan. Dan mereka nampaknya sudah bersiap-siap mengadakan penyerangan secara mendadak. Oh, baiklah, aku harus dapat menusuk ke tenda-tenda perkemahan itu. Ayu Wandira perlahan-lahan bergerak meninggalkan tempatnya. Dia berjalan merunduk di sela-sela rumpun belukar. Tenda-tenda perkemahan prajurit pahit semakin dekat, dan Ayu Wandira semakin berdebar-debar. Rakeh pemimpihan terus berjalan mengendap. Mereka melangkah dengan hati-hati di tepi jalan, Sambil menyembunyikan tubuhnya di balik rimbunan daun-daunan yang lebar, mendadak ada seorang prajurit jaga melangkah ke arah mereka. Rakyat Pamintihan segera membungkuk. Prajurit jaga itu nampaknya ingin buang air kecil. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa di sekitarnya banyak orang-orang bercadar mengintai. Ratu Pamintihan memberikan isyarat kepada orang-orangnya agar diam. Jangan sampai menimbulkan suara yang mencurigakan. Dan pada saat berikutnya, Mata Kamintihan bergerak dengan cepat. Awas, hati-hati. Hei, kau jangan berdiri di situ. Cepat merunduk. Nah, sekarang seret orang ini ke sana. Umbuni dengan semak belukar. Ayo cepat kerjakan. Gusti Ramapati tentu akan gembira sekali. Kita dapat membawa delapan orang gadis yang cantik-cantik, montok, dan pesona. <laughs> Bagaimana dengan bocah perempuan dari desa Pasuruan satu itu? Hmm, sekarang dia sudah menjadi lebih lunak. Dia tidak menjerit-jerit lagi. Tidak menangis lagi. Hmm. Bagaimana dengan yang lainnya? Ah, yang lain lebih mudah diatur. Hmm. Bahkan sebagian di antara mereka sudah tidur. Hmm. Enak sekali ya banyak. Apa? Apa kata Murapanta? Apanya yang enak? Iya. Enak sekali bisa menjadi seorang raja. Tidak usah pergi kemana-mana. Jika menginginkan sesuatu tinggal ngomong saja. Dan semua barang yang diinginkan segera datang. Ya, memang aturan mainnya sudah begitu, Rapansa. Tapi kita juga sudah hidup enak di Majapahit. Kita tidak pernah kekurangan apa-apa. Gusti Prabu Jaya Negara tampaknya sangat menaruh kepercayaan kepada Gusti Ramapati. Oh, Gusti Prabu Jaya Negara itu bagaimana ya? Beliau seorang raja di raja Hidup serba ada. Tinggal di istana yang mewah. Duduk di atas singgah sana yang diliputi gemerlap kekuasaan. Kurang apa beliau? Hah? Masih muda, kuasa, kaya. Kenapa Gusti Prabu tidak segera mengambil seorang permaisuri? Ya, itu juga sudah lumrah, Rapansa. Lain ladang, lain tanaman, lain raja, lain tata cara maupun gaya hidupnya. Mereka mempunyai seleranya masing-masing. Mungkin Gusti Prabu Jayanegara merasa belum perlu untuk mengambil seorang permaisuri. Tapi beliau gemar sekali bermain asmara dengan wanita-wanita cantik. Ya. Kita ini yang sering kerepotan. Kita ditugaskan ke sana kemari mencari gadis-gadis cantik. Oh, lama ini kita mencari sampai ke tempat-tempat yang jauh. Bahkan sampai ke pantai belambangan segala. Coba. Mungkin menurut Gusti Prabu Jayanegara, wanita itu adalah kelangenan. Tahu kelangenan? Hmm. Atau gemaran. Sepertinya Gusti Prabu tidak dapat hidup tenang tanpa wanita cantik. Ya, mungkin itu merupakan kelebihan ataupun kelemahan beliau. Aku sendiri tidak tahu persis. Nah untung beliau seorang raja. Kalau dia hanya rakyat biasa, bagaimana mungkin keinginan itu bisa tercapai? Benar, Pangsa. Barangkali hanya matahari, bulan, dan bintang yang tidak dapat digenggam oleh seorang raja. Yang lainnya, semuanya bisa. Aku seperti mendengar seorang prajurit menjerit. Aku juga, Pangsa. Berapa orang kau tugaskan menjaga tenda-tenda ini? Oh, sepuluh orang. Kukira itu sudah lebih dari cukup. Wah, mari kita lihat keluar. Banyak dan rapang saya memang belum tidur, segera melangkah keluar tenda. Dia memeriksa beberapa buah tenda yang ada di sekitar pohon besar. Seorang prajurit jaga melintas di depan mereka. Ada prajurit, bukan sesuatu yang mencurigakan. Uh, ah, Tuan tuan Rapangsa, Hamba sedang mencari salah seorang teman hamba yang hilang. Bagaimana temanmu bisa hilang? Oh, ampun Tuan Rapangsa. Tadi dia berkata mau buang air kecil. Tapi sampai sekarang, belum juga kembali. Dia banyak. Sangat sangat sangat ini. Iya. Aku juga sudah mengamatinya sejak tadi. Hati-hati Rapangsa. Nampaknya ada orang-orang yang sedang mengintai kita. Cepat siapkan prajurit-prajurit. Aku ingin tahu siapa mereka. Baru saja Rapangsa melangkah beberapa tindak. Terdengar teriakan menyerbu. Orang-orang bercadar berlompatan dari balik rimpunan semak belukar. Thank you. Karena di tengah malam buta itu pecah menjadi keributan. Ratu Pamintian dan orang-orangnya segera menyerbu ke arah tenda-tenda perkemahan prajurit Majapahit. Delapan orang gadis yang disekap dalam sebuah tenda terbang, termasuk Jaya. Melihat kesempatan itu, Jaya tidak membuang-buang waktu lagi. Dia segera keluar dari tenda dan berusaha meloloskan diri. Seorang prajurit melihatnya dan diam-diam membuntutinya dari jarak yang agak jauh. tiba-tiba menghilang. Apa maksudnya? Ah, pasti mereka mempunyai maksud yang lain. Kira ada hubungannya dengan gadis-gadis itu. Mari kita tengok mereka. Ra banyak melangkah ke arah tenda perkemahan gadis-gadis. Rapangsa mengikutinya dari belakang. Mereka berdua segera memeriksa gadis-gadis cantik yang berhasil mereka kumpulkan dari berbagai desa. Kurang satu. Gadis desa pasuruan satu itu lenyap, banyak. Kurang ajar. Pasti orang-orang dari desa Pasuruan satu yang membuat kerusuhan ini. Mereka telah memancing kita. Dan kita lengah. Kalau begitu, sebaiknya kita kembali ke Pasuruan satu Rabanyang. Kita gebek saja rumah kediaman orang tuanya. Dia pasti pulang ke rumah orang tuanya. Oh, kita tidak mempunyai cukup waktu, Rapangsa. Kita sudah terlalu lama meninggalkan Majapahit. Rakeh pemintihan merasa puas dan lega. Rencana mereka berjalan dengan cukup aman. Angir dapat diselamatkan. Anak gadis wali kadep itu sekarang berkuda bersama Ayu Wandira. Malam itu juga mereka kembali ke desa Pasuruhan Satu. Sementara itu, Rapangsa dan Rapayak masih dalam perjalanan menuju kota Raja Majapahit. Gerobak kuda meluncur di atas jalanan berbatu. Tujuh orang gadis duduk di dalamnya, Sementara di kanan kiri gerobak nampak prajurit-prajurit Majapahit berkuda sambil berjaga-jaga. Hei, mengapa berhenti? Ayo jalan terus. Belum ada perintah untuk berhenti. Ah, ampun Tuan Rapansa. katanya ada salah seorang gadis yang sakit. Apa? Sakit? Ah, benar Tuan. Tuan dapat melihatnya Pansa. Mengapa berhenti? Katanya ada yang sakit terbanyak. Hmm, coba, aku lihat sebentar. Rapangsa melompat dari punggung kudanya. Beberapa orang gadis menggeser duduknya ketika kepala Rapangsa melongok ke arah pintu gerobak. Siapa yang sakit? Ampun Tuan, dia sakit. Dia muntah-muntah di dalam gerobak. Lihatlah, pakaian kami sampai kotor semuanya. Hmm, ada-ada saja. Coba kalian minggir, aku mau lihat. Badannya panas, Tuan. Tapi kakinya dingin. Kau tidak perlu banyak bicara. Aku bisa melihatnya sendiri. Tahu kamu? Cepat minggir. Duduk di sebelah sana. Oh, ibu. Eh, oh, eh, eh, eh, eh. Jangan merintih-rintih terus. Kita sedang dalam perjalanan ke Majapahit. Kita tidak bisa menunda-nunda perjalanan ini. Kita harus segera tiba di Majapahit. Oh, oh. Ayo bangun. Aku tahu Kau hanya pura-pura sakit. Kau hanya mencari kesempatan untuk kabur. Iya kan? Dia hmm? benar-benar sakit, Tuan. Sekali lagi berani bicara. Ku tempeleng mulutmu. Kau tahu, sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Hah? Enak saja ngomong. Oh, sakit. Kepala sakit. Oh, tolong, Ibu. Eh, tolong. Jangan merisi-risi. Ah. Jangan ganggu perjalanan saja. Dia sakit, Tuan. Dia benar-benar sakit. Dia tidak bermaksud mengganggu perjalanan. Dia Tuan. Dia benar-benar sakit. Dia tidak berpura-pura. Lihat saja. Lihat tubuhnya panas. Tuan ini mentang-mentang sekali. Mentang-mentang kami kaum lemah. Tuan lalu mau berbuat enaknya saja. Ya, Tuan harus menghargai kami. Kami ini manusia, bukan binatang. Salah seorang di antara kawan kami sakit. Kita harus berhenti. Kita tidak dapat meneruskan perjalanan ini. Tutup mulutmu. Diam kau. Jangan ada yang bicara. Tidak. Tuhan tidak bisa melarang kami bicara. Kami akan terus bicara. Kami harus menolong teman kami yang sedang fakir. Perempuan-perempuan ini berani melawan aku. Mengapa tidak? Keadaan kami terjepit. Kami tahu nasib apa yang akan kami terima di Majapahit nanti. Dan Tuhan tidak perlu sok jago. Kalau terpaksa, kami akan melawan. Kami akan melawan sekalipun kami berhadapan dengan Raja Majapahit. Berani sekali kau berkata seperti itu. Bisa digantung di alun-alun. Kami tidak takut digantung. Kami tidak gentar dibakar. Kami hanya ingin diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. Lihat, apakah mata Tuhan tidak bisa melihat lagi? Lihatlah wanita ini, dia terlentang tak berdaya. Dia sedang sakit parah. Apakah hati Tuhan tidak tergerak sedikit pun? Kalau memang hati Tuhan tidak tergerak, tidak merasa iba sedikit pun, kemungkinan besar hati Tuhan terbuat dari sebongkah batu. Tuhan bukan manusia. ah, ada para bangsa. Mengapa malah ribut-ribut? Perempuan memang senang ribut terbanyak. Kurang ajar. Kalau saja mereka ini laki-laki, Kepalanya sudah akan aku gelidikan di tengah jalan. Sudahlah, Rapangsa. Coba, biar aku saja yang mengatasinya. Hmm, mana yang sakit? Aduh, sakit. Ampun. Tolonglah saya, Ibu. Saya mau dibawa kemana ini? Saya mau dibawa kemana? Nah, kau tidak usah takut. Kami tidak akan menyakitimu. Saya mau kembali. Saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Oh, sakit sekali. Aduh. Oh, hmm. Aduh. Badannya memang panas sekali. Ah, dia muta-muta terus, Tuan. Dia juga membuang kotoran cairan. Sebaiknya kita istirahatkan dulu. Majapahit masih cukup jauh dari sini. Kasihan dia, Tuan. Hmm. Coba turunkan dia. Eh, prajurit. Coba turunkan gadis yang sakit ini. Dua orang prajurit segera melompat dari punggung kudanya. Gadis berambut agak keriting, berkulit hitam manis, dan sedang sakit itu terus merintih ketika dua orang prajurit mengangkat tubuhnya dari atas gerobak. Dia masih merintih ketika tubuhnya yang lemah diletakkan di tepi jalan di atas rumput-rumput kering. Coba kemari sebentar. Ya. Ada apa rupanya? Ah, kau tidak perlu berbuat kasar kepada mereka. Kau sendiri yang akan malu jika bertengkar dengan perempuan. Tapi mulut mereka terlalu lancang. Mereka kurang ajar sekali. Tenang saja, Rapangsa. Biarkan saja mereka itu. Yang penting, kita berhasil membawa mereka semua ke Majapahit dan menyerahkannya kepada Gusti Ramapati. Sebab kalau kau berlaku kasar, mereka bisa mogok. Mereka bisa berontak. Kalau mereka tiba-tiba semuanya memutuskan untuk bunuh diri, bagaimana? Hmm, iya, iya, iya. Iya, benar juga. Lalu, apa sebaiknya yang harus kita lakukan, banyak? Hah? Bagaimana dengan perempuan yang sedang sakit ini? Hmm, jelas. Kita tidak mungkin membawanya ke Majapahit. Dia hanya akan merepotkan saja. Kupikir Sebaiknya kita tinggalkan saja di tempat ini. Ah, di tepi jalan ini maksudmu? Ya, iya. di tepi jalan ini. Siapa yang mau membawa perempuan yang sedang sakit? Kita tinggal saja di tepi jalan ini. Tapi kau harus diam-diam. Jangan sampai gadis-gadis yang lain tahu. Mereka bisa berontak. Mereka bisa menuntut. Dan kalau sampai mereka menuntut, mereka berontak, kita yang akan repot. Susah memang menghadapi perempuan. Hmm, ya, iya. Baiklah. Kalau begitu, biar kau saja yang menghadapi mereka. Darahku mudah panas. Rasa-rasanya tanganku ingin melayang saja. Iya, baik. Serahkan mereka kepadaku. Aku yang akan mengatasinya. Selesai berkata, Rabanyak melangkah ke arah gerobak kuda. Dia pura-pura memperlihatkan wajah sedih. Dia memang sengaja bermaksud mengelabui gadis-gadis yang akan dibawanya ke Majapahit. Bagaimana dengan teman kami, Tuan? Ah, uh, Sayang sekali, kita memang tidak bisa membawanya. Kita memang harus merawatnya, supaya dia sembuh. Kita tidak bisa tinggal diam, bukan? Tuan barangkali juga mempunyai seorang anak gadis. Tuan pasti menaruh iba kepada sahabat kami. Benar, tapi kita harus meneruskan perjalanan. Lalu, bagaimana dengan sahabat kami, Tuan? Ah, kalian tidak usah khawatir. Kami juga manusia seperti kalian. Tentu saja kami tidak sampai hati melihat temanmu itu menderita. Dan untuk itu, kami sudah menugaskan beberapa orang prajurit untuk menunggunya. Menunggu bagaimana maksud Tuan Rabanyak? Apakah dia akan ditinggal di tepi jalan begitu saja? Tidak, kami tidak terima. Kalau dia tidak dibawa, kami juga tidak akan mau meneruskan perjalanan ke Majapahit. Ah, sabar, tenanglah. Kita akan bicarakan soal ini baik-baik. Kalian harus percaya kepada kami. Kami sampai di tempat ini bukan atas kemauan kami sendiri. Kami mengemban tugas dari Gusti Prabu Jaya Negara. Kalian jangan memaksa kami untuk bertindak keras. Kami tidak senang melakukannya. Dan soal temanmu itu, kalian tidak usah khawatir. Dia akan segera dibawa ke rumah seorang tabib untuk memperoleh pengobatan. Dan untuk itu, kami sudah menugaskan beberapa orang prajurit. Dan setelah sembuh nanti, barulah dia akan dibawa ke Majapahit. Dia akan segera menyusul. Mungkin besok pagi mungkin lusa, atau ya, pokoknya menunggu sampai dia sembuh. Bagaimana? Kalian percaya kepada kami bukan? Hmm. Kalian tidak usah khawatir. Dia akan dijaga dengan baik. Dia akan dirawat sampai sembuh. Kami juga mempunyai kepentingan dengan temanmu itu. Nah, ayo berangkat. Ayo kita teruskan perjalanan. Ayo. ayo. Kumpulan prajurit-prajurit Majapahit terus bergerak meneruskan perjalanan. Sementara itu dua orang prajurit tinggal untuk menunggu gadis yang sedang sakit. Setelah rombongan bergerak semakin jauh, dua orang prajurit itu mendekati gadis berambut setengah keriting dan berkulit hitam manis yang masih terus merintih-rintih kesakitan. saja. Aku tidak sampai hati. Kau memang pengecut. Kalau hal ini kulaporkan kepada Tuan Rekansa, pangkatmu bisa dicoba jangan. Kita kan sahabat. Kalau memang kau keberatan melakukannya, ya, walaupun dengan terpaksa, aku sanggup mencekik gadis itu sampai mati. Ya, apa boleh buat dan tugas. Sepertinya mereka sudah berjalan cukup jauh. Ya, bagaimana kalau kita cekik bersama-sama? Ya, sudahlah, Kau tidak usah ribut-ribut. biar aku yang melakukannya. Perempuan itu memang hanya akan membuat repot kalau dibawa ke Majapahit. Salah-salah kita semua akan kena getahnya. Memang sebaiknya kita bunuh saja dia di sini. Mayatnya bisa kita lemparkan ke tengah semak belukar sana. Biar aku yang melakukannya. Kalau kau tidak tahan, kau boleh memalingkan mukamu ke sebelah sana. Prajurit yang bertubuh tinggi tegap, kedua belah lengannya kekar dan berotot, melangkah perlahan-lahan mendekati gadis yang masih merintih kesakitan. Dia jongkok di depan si gadis, dan dia nampak merenung sesaat. di Kau di sini, Akmanis. Kau terbaring di tepi jalan, di tengah-tengah hutan. Siapa kau? Siapa kau ini? Ah. Aku orang yang akan menolongmu. Aku akan berusaha menghapus beban penderitaanmu. terima kasih. Sakit sekali. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku. Antarkanlah aku pulang ke desa kelahiranku. Aku sudah tidak kuat lagi sekali rasanya. Ya, sebentar lagi kau tidak akan merasakan sakit. Bahkan kau tidak akan merasakan apa-apa lagi. Nah, maafkan aku, Dok. Aku hanya sekedar menjalankan perintah dari Tuan Kura Banyak dan Tuan Kura Pangsa. Oh, aku mau kau apakan ini? Jari-jari tanganku sampai pegal sekali. Uh. Kau sungguh keterlaluan. Lidahnya sampai keluar seluruhnya. Siap. Matanya sampai menjelit seperti itu. Ah, sudahlah. Yang penting dia sudah mati. Kalau kau masih cerewet, aku akan melaporkannya kepada Tuan banyak. Perbuatan ini benar-benar kejam. Baru sekali ini aku melihat pada perbuatan kejam seperti ini. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya. Hei, eh, apa maksudmu? Ah, sudahlah. Ayo naik ke atas punggung kudamu. Kita susul mereka. Tidak. Lebih baik kucopot semua pakaian ini. Aku tidak bangga menjadi prajurit Majapahit seperti ini. Eh, apa kau ini sudah gila? Ya, barangkali aku sudah gila. Tapi, apa yang baru saja kau lakukan jauh lebih tidak waras Aku tidak bisa menerimanya. Aduh, ingat sahabat, ini adalah tugas. Kita hanya sekedar menjalankan tugas. Aku juga sudah biasa menjalankan tugas. Bahkan aku sudah biasa ditugaskan membunuh orang. Tapi tidak membunuh wanita dengan cara sekeji ini. Benar-benar keterlaluan. Diadap. Lalu kau mau apa? Hah? Ah, sudahlah. Ayo, kenakan kembali pakaianmu itu. Kau seorang prajurit. Jangan berhati lemah. Kau harus tetap kuat dan tegar sebagai prajurit. Ini tidak ada hubungannya dengan sikap dan watak seorang prajurit. Aku tidak bisa meneruskan tugas-tugas seperti ini. Kalau kau mau nyusul mereka, silakan. Jadi kau mau menantang? Boleh. Kau boleh melaporkannya kepada mereka. Aku tidak takut. Nah, kalau begitu, kau juga harus dibunuh. Iya, iya. Ah. mereka menggunakan senjatanya masing-masing. Prajurit yang bertubuh tinggi jangkung yang tidak setuju pada pembunuhan keji itu menggunakan sebuah tombak pendek. Sedangkan prajurit yang baru saja melakukan pembunuhan keji yang berbadan tegap dan gempal menggunakan senjata parang. Nampaknya mereka tidak main-main. Mereka bertarung dengan sungguh-sungguh. Mereka bermaksud saling membunuh. dengan maut, kawan. Oh, daripada aku melaporkan kepada Tuan Rama dan kau mendapat hukuman berat, lebih baik sekarang aku sendiri yang membunuhmu. Kau tidak usah takut. Aku tidak akan melarikan diri. Kalipun sekarang ini aku sudah tidak berpakaian prajurit. Api aku masih menggenggam tombak. Hmm. Sekalipun kau melarikan diri, kau tidak akan memperoleh tempat persembunyian. Suatu saat nanti, kau pasti akan ditangkap. Kepalamu akan dipenggal atau lehermu akan digantung di alun-alun. Pikir baik-baik. Aku masih memberimu kesempatan. Cepat akan kembali pakaianmu itu. Dan kita susul Tuan Rapansa dan Rabanya. Aku sudah memutuskannya. Tidak seorang pun dapat merubah keputusanku ini. Hmm. Masuk kau, sahabatku sendiri. Hai. Baiklah kalau begitu. Kau harus menanggung apa yang telah menjadi keputusanmu itu. Mereka kembali bertarung, dan kali ini pertarungan menjadi lebih sengit. Prajurit bertubuh gempal menyergap dengan parang, sementara lawannya menghadang dengan tombak pendek. Setelah beberapa jurus berlalu, prajurit jangkung yang menggunakan senjata tombak pendek nampak mulai keteter. Suatu saat dia lengah, arang berkelebat menyambar pangkal lehernya. Yeah. Itulah rupanya yang kau inginkan. Hmm. sayang sekali. seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Sudah beberapa waktu lamanya kita menjadi sahabat. Mengapa kau tiba-tiba berubah pikiran? setan dari gunung mana hinggap di kepalamu itu? Hah? Hah, ada-ada saja. Aduh. Prajurit bertubuh cangkung itu roboh bersimbah darah. Pangkal lehernya terluka parah dan darah terus menyemprot keluar membasahi rumput-rumput kering di sekitarnya. Tapi dia masih berusaha menggenggam tombak pendek dengan erat sekali. Giginya gemeretuk, wajahnya tegang menahan rasa sakit, tapi matanya masih sempat memancarkan cahaya dan api semangat. Rupanya kau masih hidup. Mungkin dengan sekali tebas lagi kau benar-benar akan binasa. Dengar, ini karena ulahmu sendiri. Dan sekarang kau terpaksa menemani mayat gadis celaka itu. Prajurit bertubuh kempal melangkah dua tindak. Sambil mendesis dia mengangkat parangnya tinggi-tinggi ke udara. Tapi pada saat itulah prajurit jangku mengerahkan seluruh tenaganya. Dan sambil berteriak nyaring, dia menusuk lambung kiri temannya. Yeah! Prajurit bertubuh gempal itu terkejut sebentar, tapi dia terlambat untuk mengelak. Ujung tombak menembus lambung kirinya dua jengkal dalamnya. Tubuhnya seketika bergoyang-goyang, kakinya gemetaran, tapi dia masih berusaha untuk tetap berdiri. Kau, kau telah menusukkan diriku. Kau curang, kau telah berlaku curang. Ah, ah, ah, ah, ah. Dan akhirnya prajurit bertubuh gempal roboh menimpa prajurit jangkung yang sudah lebih dulu kehilangan nyawanya. Sebentar kemudian tempat itu menjadi sunyi, sunyi sekali. Dan tiga sosok tubuh terkapar tidak berdaya, tidak bergerak-gerak lagi, dan tidak akan pernah bangun lagi. Semuanya binasa. Dua orang adalah prajurit Majapahit, Sementara yang seorang adalah gadis berambut setengah keriting dan berkulit hitam manis. Mengapa berhenti? Maaf, tuanku, oh, Rapangsa. Roda gerobak bagian depan mau copot. Eh, saya harus memperbaikinya dulu, tuan. Macam-macam saja. Ya sudah, kita semuanya berhenti dulu. Sebaiknya kita istirahat sebentar di tempat ini, Rapangsa. Tampaknya tempat ini cukup nyaman. Kita bisa istirahat sambil minum-minum. Suruh prajurit-prajurit memasang tenda. Tapi perjalanan ini masih jauh, Rabanyak. Kalau kita sering istirahat, kita membutuhkan waktu yang banyak untuk sampai di Majapahit. Ya, kulihat semuanya sudah tampak lelah. Sekalipun kita harus bekerja dengan baik, kita juga membutuhkan istirahat. Ya, kalau begitu, baiklah. Aku juga butuh minum-minum sebentar. Ayo, pasang tenda-tenda perkemahan. Kita istirahat dulu. Dan kau kusir. Cepat perbaiki roda gerobak itu. Baik, Tuan Rapansa. Kalau kau tidak becus memperbaikinya, bukan roda gerobak itu yang copot, melainkan kepalamu. dan setelah sampai di Majapahit, aku tidak pernah memikirkannya. Aku tidak tahu dengan semua ini. Aku ditangkap di rumahku sendiri. Aku diseret oleh prajurit-prajurit itu di depan orang tuaku. Dan kulihat mereka memberikan sejumlah uang kepada orang tuaku. Ibuku menolak, tapi ayahku menerima uang pemberian itu. Ketika aku diseret, kulihat orang tuaku bertengkar. Ibuku menjerit-jerit dan ayahku marah-marah. Aku sudah pasrah. Aku tidak tahu apakah aku akan bahagia atau tidak setelah sampai di Majapahit. Uh, kau mempunyai pacar? Kau mempunyai seorang kekasih? Dia telah membuatku kecewa. Apakah dia seorang laki-laki tampan? Ya, dia tampan. Dia anak kepala desa. Tapi dia tidak berbuat apa-apa melihat aku ditangkap dan dinaikkan ke atas gerobak ini. Dia telah benar-benar membuatku kecewa. Aku mencintainya. Aku ingin menjadi istrinya. Aku ingin memberikan seluruh milikku hanya kepadanya. Tapi dia telah membuatku kecewa. Kukira dia juga mencintaimu. Kalau dia mencintaiku, dia pasti berusaha membebaskan diriku. Mana mungkin dia mampu melakukannya? Tak ada seorang pun yang berani melawan prajurit-prajurit Majapahit. Hmm, aku juga mempunyai seorang pacar. Dia juga tidak berani berbuat apa-apa ketika melihat aku dibawa naik ke atas gerobak ini. Dia hanya memandangku dari kejauhan. Tapi Aku yakin dia masih terus mencintaiku. Aku masih mengharapkan bisa bertemu kembali dengannya dan membina rumah tangga bahagia. Ah, sebenarnya, untuk apa kita dibawa ke Majapahit? Kau ini bodoh sekali. Kau tahu, kita ini menjadi wanita-wanita persembahan. Kita dibawa ke Majapahit untuk dipaksa menyenangkan hati Gusti Prabu Jayanegara. Ah, jadi, jadi kita harus melayani Prabu Jayanegara? Ya. Untuk itulah kita ditangkap. Aku tidak mau. Aku tidak sudi. Sekalipun gadis desa, sekalipun orang tuaku miskin, aku tidak mau menyerahkan kehormatanku. Kalau begitu, kita harus berusaha untuk melarikan diri. Kita harus mencari kesempatan untuk itu. Dan kukira sekarang ini adalah kesempatan baik. Lihatlah. Lihat dari sini. Itu. Prajurit-prajurit itu pada tidur di atas rumput. Sebagian di antara mereka mabuk. Tuan banyak dan Rapangsa kelihatannya juga sangat lelah. Aku tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Kau, kau mau melarikan diri? Mereka pasti akan mengejarmu. Mereka akan menangkapmu kembali. Kukira kita tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Aku akan mencobanya. Kau diam saja di sini. Kau gila. Kau akan ditangkap dan disiksa. Lebih baik jangan. Kita cari cara lain saja. Tak ada lagi cara yang lain untuk melarikan diri, kecuali mencuri kelengahan mereka. Sudahlah, kau diam saja di sini. Gadis berkulit kuning langsat itu perlahan-lahan turun dari gerobak kuda. Untuk sesaat lamanya dia bersembunyi di bawah gerobak. Usir kereta sedang sibuk membetulkan roda gerobak di bagian depan setelah dirasa aman, gadis itu mulai berjalan menjauhi gerobak. Dua orang prajurit menggeliat bangun. Gadis itu buru-buru menyembunyikan tubuhnya di balik pohon. Dia menunggu sesaat lamanya. Hatinya menjadi kesal. Dua orang prajurit itu duduk-duduk sambil menghadap ke arah pohon. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, dua orang prajurit itu berdiri dan melangkah menjauhi gerobak. Gadis berkulit kuning itu berjalan merunduk, kemudian menyusup ke rumpun semak pelukar. Dia menunggu lagi beberapa saat, dan setelah dirasa aman, dia menyusup lagi ke rumpun semak pelukar berikutnya. Semakin lama dia semakin jauh dari gerobak kuda. Ya, aman. Aku berhasil. Mereka tidak ada yang melihatku. Nah, sekarang aku bebas. Aku tidak perlu ikut ke Majapahit. Untuk apa? Lebih baik aku kembali ke desa kelahiran. Di sana seorang laki-laki pasti sudah cemas menunggu. Aku tidak boleh terlalu lama. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Bagaimana? Kau sudah selesai memperbaiki roda gerobakmu? Sudah, Tuan Harapangsa. Kita bisa jalan lagi sekarang. Bagus. Ayo, kita teruskan perjalanan. Tunggu, tunggu dulu. Ada apa, Rabanyak? Kita sudah cukup lama istirahat. Coba kemari sebentar. Ada apa? Apakah masih ada yang kurang beres? Kalau tidak salah, kita membawa tujuh orang gadis. Iya. Yeah. Coba sekarang kau lihat sendiri Rapangsa. Mengapa mereka hanya enam orang? Oh. Kurang ajar. Pasti ada yang melarikan diri. Hei kamu, di mana temanmu yang satu? kami tidak tahu. Entahlah. Barat, kalau kau tidak mau menunjukkan temanmu, kalian semuanya akan kami bunuh satu persatu. Kami benar-benar tidak tahu. Kami semuanya baru saja bangun dari tidur. Kami sudah lelah. Mengapa kami selalu disalahkan? Sudahlah, Rapangsa. Sebaiknya kita cari saja. Mungkin dia belum terlalu jauh dari sini. Ayo, kita cari dia. Setan betina. Bikin seseorang saja. Awas kau nanti. Kalau sampai ketemu, ku buat babak belur. Aku, aku bisa istirahat sebentar mereka pasti tidak akan mengejar. Mereka tidak akan dapat menemukan aku. Aku harus menunggu pagi tiba. Setelah fajar menyingsing, aku baru akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke desa kelahiran. Sementara itu, Rabanyak dan Rapangsa terus berlompatan di atas semak belukar. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di dekat persembunyian si gadis. Mereka memeriksa keadaan di sekitar tempat itu dengan seksama. Rapangsa menyuruh kerumpun semak pelukar. Ini dia. Ini dia. Dia bersembunyi di sini. Nah, mau kemana kau? Hah? Jangan lari. Jangan lari. Nah, ayo. Tidak ada gunanya kau berlari. Jangan membuat kami susah. Ayo. Ayo kembali. Lagi. Tidak. Aku tidak mau kembali. Jangan bodoh. Kau mau lari kemana? Lebih baik kau menuruti kami. Lihatlah teman-temanmu yang lain. Mereka tidak berusaha melarikan diri. Karena apa? Karena mereka cukup cerdik. Baru saja aku berbincang-bincang dengan mereka. Dan tampaknya mereka sudah mulai mengerti mereka bisa menerima maksud baik kami. Aku tidak mau dibawa ke Majapahit. Aku akan kembali ke desa kelahiran. Kau tidak ingin menjadi seorang wanita kaya raya dan terpandang, hah? Sekarang ini Dewa Keberuntungan sedang berpihak kepadamu. Kau harus memanfaatkannya secara baik. Di Majapahit kau tidak disuruh kerja keras. Kalau kau dapat menyenangkan hati Gusti Prabu Jaya Negara, oh, apa yang kau inginkan pasti tercapai. Dan suatu saat nanti, Aku akan kembali ke desa kelahiranmu dengan membawa harta benda berlimpah ruah. Orang-orang di desamu akan tercengang. Bahkan orang tuamu sendiri bisa pingsan melihat keberhasilan anak gadisnya. Sekarang kau boleh percaya, boleh tidak. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kembali ke desa kelahiranku. Jangan memaksa aku. Sekalipun aku wanita lemah, tapi dia juga mempunyai hak. Hak untuk hidup bebas bukan pilihannya sendiri. Juga hak untuk hidup melarat dan sengsara. Aku sudah biasa hidup melarat dan sengsara. Tapi aku merasa bahagia. Kalian tidak perlu mengganggu kebahagiaanku. Aku cukup bahagia hidup di desa kelahiranku. Sama orang tuaku, teman-temanku, dan sanak saudaraku. Kenapa kalian datang dan merusak suasana kedamaian hati kami? Hah? Sudahlah, aku tidak ingin berdebat soal ini. Ayo, kembalilah. Jangan bodoh. Tubuh gadis yang malang itu pun tenggelam di bibir sebuah jurang. Disusul kemudian suara benturan. Jauh, jauh di dasar jurang sana. Hilang lagi satu. Dia memilih kematiannya dengan caranya sendiri. Kita terlambat, rambanya. Seharusnya kita menyergap dan menyambar tubuhnya. Kita tidak mungkin mendekatinya. Tampaknya memang dia sudah nekat sekali. Ya, Baiklah. Sudahlah. Itu sudah nasibnya. Mungkin dia belum mati. Mungkin dia hanya terluka parah. Sekalipun dia belum mati, kita tidak mungkin mengambilnya dan membawanya ke Majapahit. Dan dia pun tidak mungkin dapat bertahan hidup lebih lama. Ayo Rapangsa, kita kembali ke gerobak. Dan sekarang kita harus lebih hati-hati. Kita hanya tinggal memiliki lima orang gadis. bangsa dan banyak dengan perasaan kecewa meninggalkan bibir jurang. Mereka melangkah bergegas menuju gerobak kuda. banyak menugaskan beberapa orang prajurit khusus untuk mengawasi gerobak yang mengangkut lima orang gadis. Dan setelah semuanya siap, rombongan itu pun meneruskan perjalanannya. Rabanyak dan Rapangsa berikut rombongannya sudah melintasi desa Nyongan. Sekarang mereka menapak di daerah yang berbukit-bukit. Ajar menyingsing. Hari berikutnya mereka terus bergerak. Perjalanan tidak begitu lancar. Usir gerobak beberapa kali mengajak berhenti untuk membetulkan roda-rodanya. Apalagi jika mereka terpaksa melewati jalanan yang rusak dan berlubang-lubang. Rencana mereka meleset, karena hari itu juga mereka masih belum dapat memasuki perbatasan kota Raja Majapahit. Ra banyak memutuskan menginap di suatu tempat yang dianggap cukup aman. Jarak ke kota Raja Majapahit kurang lebih tinggal 50 pal jauhnya. Mengapa harus menginap Rabanyak? Mengapa kita tidak teruskan saja sekalian sampai ke Majapahit? Ah, kita butuh istirahat Rapangsa. Nanti malam bisa kita teruskan. Dan menjelang fajar menyingsing, kita sudah akan masuk kota Raja Majapahit. Kita juga harus menjaga kesehatan gadis-gadis itu. Jangan sampai ada yang sakit lagi di tengah perjalanan. Bagaimana dengan mereka? Aku sudah menugaskan empat orang prajurit khusus untuk menjaga tenda mereka. Hmm, bagus. Aku tidak ingin kehilangan salah seorang lagi di antara mereka. Iya. Kalau kita hanya membawa empat orang gadis, itu terlalu sedikit. Kita sudah cukup lama meninggalkan kota Raja Majapahit. Sebenarnya, paling tidak kita harus membawa sepuluh orang kadis. Ah, biarlah. Kita bisa membuat alasan di depan Gusti Ramapati. Kita kan sudah berusaha. Raya di kaki bukit yang menghubungkan kota-kota kecil di pesisir pantai timur dengan kota Raja Majapahit, sepi dan lengang. Rabanyak dan Rapangsa sudah sejak tadi masuk ke tendanya masing-masing. Sementara kusir gerobak nampak masih mengutik-ngutik roda gerobaknya. Beberapa orang prajurit berjalan mondar-mandir mengadakan penjagaan. Kelima orang gadis berkumpul dalam satu tenda. Empat orang gadis sudah tidur, sementara yang satu masih terjaga. Dia terbaring sambil merenungkan nasib apa yang bakal terjadi setelah tiba di Majapahit. Oh, dia tidak kembali lagi. Mungkin dia berhasil melarikan diri. Mungkin juga tidak. Tapi kalau misalnya dia gagal, Tuan Rabanya dan Rapangsa pasti membawanya kembali. Atau mungkin juga dia berhasil melarikan diri. Gadis itu pasti bahagia sekali. Dia akan segera bertemu dengan kekasihnya lagi. Dia akan bertemu dengan keluarganya, dan dia akan hidup bahagia tinggal di desa kelahirannya. Sedangkan aku, nasibku dan keempat orang gadis ini belum jelas. Apa yang akan kami alami setelah tiba di Majapahit, tak ada seorang pun yang tahu. Kami hanya tahu bahwa kami menjadi wanita-wanita persembahan untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Laki-laki macam apa itu Prabu Jaya Negara? Dia seorang raja. Seharusnya dia memberikan contoh yang baik bagi para kawulanya. Bukan seperti ini. Merampas anak gadis orang untuk bersenang-senang. Seperti apa Prabu Jaya Jayanegara itu? Kukira dia seorang laki-laki yang tidak menyenangkan. Mungkin juga dia tidak segan-segan bertindak kejam. Kalau misalnya kami tidak dapat memuaskan seleranya, kalau sampai dia kecewa, dia bisa melakukan apa saja. Hmm, kalau begitu, aku juga harus dapat meloloskan diri. Aku harus dapat melarikan diri sekarang ini ada kesempatan baik. Gadis berkulit kuning dan berwajah bulat itu terus merenung di dalam tenda. Dia nampak berpikir keras untuk menemukan cara yang dianggap paling aman agar dapat meloloskan diri. Sementara itu di sekitar tenda, nampak dua orang prajurit bercakap-cakap. Dua orang lagi temannya sedang berjalan-jalan sambil memeriksa keadaan di sekitar tenda. Kapan kita akan sampai di Majapahit? Mestinya kita tidak usah istirahat. Jangan terlalu bernafsu. Kita ikuti saja perintah dari atasan kita. Tanggung sekali. Kalau kita teruskan perjalanan, tengah malam nanti kita sudah akan tiba di Majapahit. Ya, kamu masih muda. Tenagamu masih cukup besar. Prajurit-prajurit seperti aku ini yang sudah agak lanjut usia Tentu saja membutuhkan istirahat. Aku heran. Kita ini prajurit. Tapi mengapa tugas kita kali ini mengumpulkan wanita-wanita cantik? Kita bukan hanya prajurit, tapi juga bawahan. Pokoknya kita hanya sekedar menjalankan tugas saja. Dan kukira tugas kita kali ini jauh lebih ringan Daripada kita harus bertarung melawan musuh. Aku lebih senang bertarung daripada mengerjakan tugas seperti ini. Bertarung melawan musuh, sekalipun kalah, dapat membuat hati kita menjadi bangga. Tapi kalau tugas seperti ini, wah, wah, wah, wah, citra kita sebagai prajurit bisa rontok. Alah, sudahlah, sudah. Jangan ngomel terus. Kalau kau tidak setuju, Kau bisa mengusulkannya kepada Tuan Rapangsa atau Rabanyak. Itu tidak akan ada gunanya. Nah, kalau kau tahu tidak ada gunanya, ya sudah, kerjakan saja. <sighs> Menjaga lima orang gadis cantik. Menurut pendapatmu, di antara lima orang itu, mana yang paling cantik? Kau ini masih muda. Kalau melihat gadis cantik, Matamu melotot saja. Mereka itu bukan untuk kita. Untuk Gusti Prabu Jaya Negara. Kita hanya ditugaskan membawa mereka ke Majapahit. Aku kan hanya ngomong saja. Ngomong juga perlu dijaga. Iya. Kalau menurut pendapatku yang paling cantik, uh, yang itu. Yang wajahnya bulat telur dan kulitnya kuning langsat. Oh, Luar biasa. Kalau saja aku mempunyai istri seperti dia. Waduh, kami bisa melahirkan anak seperti kelinci. Kau ini ngomong apa, ha? Oh. Jangan sembarangan ngomong. Bahaya. Dasar anak muda. Pikiranmu masih kotor sekali. Dengar. Sebelum kau dapat menyentuh salah seorang di antara gadis-gadis itu, nyawamu sudah akan melayang lebih dulu. Mereka itu adalah persembahan untuk Gusti Prabu. Mereka bukan gadis-gadis sembarangan. Mereka dipilih dengan baik. Dipilih yang paling cantik, paling montok, yang kira-kira nanti akan dapat memuaskan selera Gusti Prabu. Ah, sudahlah. Kau tidak usah mimpi. Kau bisa mencari gadis yang lain yang sesuai untukmu. Jangan coba-coba berani memikirkan hal-hal yang tidak senonoh. Aku hanya memperingatkanmu saja. Karena kita ini sama-sama prajurit. Kita sudah berteman sejak lama. Aku juga belum menjadi orang gila. Aku kan hanya ngomong saja. Ya daripada kita ngantuk, kan lebih baik ngomong yang enak kita bisa mencari bahan omongan yang lain. Jangan tentang mereka. Tentang wanita-wanita persembahan itu. Malam mengalir perlahan-lahan. Cahaya bulan mulai menyebar di sekitar kaki bukit. Wajahnya sedikit tersaput awan, muncul dari balik rimpunan pohon-pohon. Suasana kelihatan sangat tenang. Keempat orang gadis semakin terlena di dalam tidurnya masing-masing. Barangkali mereka bermimpi tentang desa kelahiran, tentang teman-teman mereka, tentang sanak kadang mereka, tentang kekasih mereka, atau tentang suasana di istana Majapahit yang belum pernah mereka jamah. Sementara itu, Gadis cantik berwajah bundar masih duduk termenung. Dia dapat mendengar dengan jelas percakapan kedua orang prajurit di luar tenda. Hmm. Dua orang laki-laki itu membicarakan tentang diriku. Prajurit muda itu nampaknya tertarik padaku. Aku bisa menggunakan kelemahan laki-laki ini. Aku bisa memperdaya mereka, kemudian meloloskan diri. Hmm. Baiklah. Aku punya akal. Mau apa kau? Hah? Ayo, kembali ke tendamu. Maaf Tuan Prajurit, saya... Uh, saya... Jangan macam-macam. Cepat kembali. Jangan berbuat yang tidak-tidak. Kau tahu, kami berdua akan terus menjaga tenda ini. Kau tidak mungkin melarikan diri. Tunggu dulu. Mungkin dia membutuhkan sesuatu. Ah, apakah kau ingin minum? Tidak, Tuan Prajurit. Kau lapar? Uh, tidak, saya tidak lapar. Sudahlah. Lebih baik kau tidur. Gunakan kesempatan ini untuk istirahat. Bukankah teman-temanmu sudah tidur semuanya? Mengapa kau masih juga terjaga, ha? Saya... Oh, aduh, oh, sakit, sakit sekali. Dia sakit. Kita harus menolongnya. Ah. Awas. Berani kau menyentuh tubuhnya. Aku akan berteriak. Dan dalam waktu sekejap, Tuan Rapangsa atau Rabanyak akan datang kemari. Kau tahu akibatnya bukan? Aku tidak bermaksud apa-apa. Mungkin saja dia benar-benar sakit. Kalau dia sakit, bukankah kita harus menolongnya? Apa benar kau sakit? Saya, saya hanya mau, saya hanya mau buang air kecil. Saya sudah berusaha menahan sejak tadi. Saya tidak berani mengatakannya. Maukah, maukah Tuan prajurit mengantarkan saya buang air kecil? Iya, biar aku saja yang mengantarkan. Ayo. Enak saja. Baik. Kau mau berbuat tidak senonoh, bukan? Kau selalu mencurigai aku. Aku juga tahu siapa diriku. Sudahlah. Kau di sini saja. Biar aku yang mengantarkan. Biar aku saja yang mengantarkan. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kau ini sama teman kok begitu. Aku sungguh-sungguh. Ah, ayo, ayo kuantarkan. Memang kalau ingin buang air kecil ditahan-tahan, suka sakit. Aku juga sering begitu. Ayo. Ayo kuantarkan. Kau di sini saja. Biar aku yang mengantarkannya. Tuh, kok malah berebut? Kalau begitu, kita antarkan saja berdua. Aku juga tidak percaya padamu. Jangan-jangan kau sendiri yang mempunyai pikiran tidak senonoh. Kurang asem. Aku ini sudah punya istri, punya keluarga. Sedangkan kau, kau masih bujangan. Kau masih muda. Kau pasti tidak dapat mengendalikan hawa nafsumu. Nah, sudahlah. Biar aku yang mengantarkannya. Kita antarkan berdua. Jangan. Harus ada orang yang tinggal di sini untuk menjaga tenda ini. Sudahlah. Aku hanya sebentar kok. Kau di sini saja. Ayo. Ayo. Ku antar kalau mau buang air kecil. Itu. Di sana itu tempatnya aman. Tidak akan kelihatan orang. Terima kasih, terima kasih. Aduh, aku sudah tidak tahan lagi. Sakit. Kalau begitu, ayo. Cepat. Dan kau, tunggu di sini. Jangan kemana-mana ya. Prajurit setengah tua itu kemudian melangkah pergi, dan gadis berwajah bulat telur berlari-lari kecil di belakangnya. Mereka berjalan menjauhi gerobak kuda, dan bayangan mereka segera lenyap di balik lampayan daun-daun talas hutan. Ah, kunyuk orang itu. Aku telah ditipu. Aku disuruh menunggu di sini. Sementara dia enak-enak melihat wanita cantik sedang kencing. Ah, kurang ajar. Tua bangka tidak tahu diri. Mestinya aku yang mengantarkannya. Mestinya dia mengalah. Dia kan sudah tua, sudah punya istri, anak, punya keluarga. Ah, dia harus memberi kesempatan pada aku, prajurit yang lebih muda. Kok malah dilalap sendiri? Ah, Brengsek, dasar laki-laki hidung belang. Ah, memang gadis itu cantik sekali. Wajahnya bulat telur, Matanya berbinar-binar dan bibirnya tipis. Oh, kalau tersenyum, aduh, mati aku. Benar-benar penampilan yang sempurna. Wah, wah, wah, sayang sekali. Sayang sekali dia akan menjadi wanita persembahan. Kalau tidak, wah, aku pasti akan melamar pada orang tuanya. Oh, Sungguh bahagianya kalau aku mempunyai istri seperti dia. <laughs> Manisnya seperti gula dan lembutnya seperti cahaya bulan. Aduh, oh. Prajurit muda itu terus menggerutu di dalam hati. Dia sangat kesal pada temannya sendiri, prajurit yang lebih tua. Sementara prajurit setengah tua dan si gadis berwajah bulat telur semakin jauh meninggalkan gerobak kuda. Mereka terlindung oleh daun-daun talas hutan yang lebar. Prajurit setengah tua berhenti. Sudah di sini saja. Tidak akan ada yang melihatmu. Cepat, kau buang air di situ dan aku akan memalingkan wajahku ke sana. Kau tidak usah khawatir, ku Aduh, aku tidak bisa. Mari kita cari tempat lain saja. Jangan terlalu jauh. Nanti Tuan Rabanyak dan Tuan Rabangsa mencari kita. Tapi aku tidak bisa buang air kecil di sini. Lebih baik kita cari tempat lain. Eh, mengapa harus mencari tempat lain? Jangan jauh-jauh. Kau ini macam-macam saja. Aku bisa kena marah oleh Tuan Rabangsa. Kau jangan membuat perkara. Sudah, jongkok saja di situ. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengintipmu. Aku akan membuang wajahku ke sana. Ya, sudahlah cepat. Aduh, sakit. Aku tidak bisa. Kita cari tempat lain saja. Di sebelah sana ada sungai kecil. Di sini tidak ada airnya. Tapi kita sudah terlalu jauh meninggalkan rombongan kita. Aku tidak akan lama kok. Kau tidak usah khawatir, Tuan Prajurit. Aku tidak akan lama. Ah, susah. Perempuan memang susah. Tidak seperti laki-laki. Mau buang air kecil saja, membuat kegeran. Ya sudahlah, ayo. Ayo jalan. Katanya di sebelah sana ada sungai kecil. Kita pergi ke sana saja. Ah, terima kasih Tuan Prajurit. Terima kasih. Aduh, aduh sakitnya. Akhirnya prajurit setengah tua itu terpaksa menurut dan mereka berjalan semakin jauh meninggalkan rombongan. Mereka berjalan di atas jalanan tikus, menyusup ke balik daun-daun talas, dan sebentar kemudian mereka sudah tiba di sebuah sungai kecil. Air sungai kemercik mengalir. Sudah, cepat. Apa lagi yang kau tunggu? Sabar, Tuan Prajurit. Seorang wanita tidak sama dengan laki-laki. Iya, benar. Kebutuhan wanita memang jauh lebih rumit. Tidak seperti laki-laki. Sederhana. Sepi sekali tempat ini ya, Tuan Prajurit. Ya, sepi. Apalagi yang kau tunggu? Cepat jongkok di situ. Maaf, Tuan Prajurit. Apakah... Eh, apakah kau mempunyai keluarga? Aduh, kau ini malah bertanya macam-macam. Punya? Aku sudah punya keluarga. Aku punya seorang istri dan dua orang anak. Apakah istrimu cukup cantik? Oh, sekalipun orang-orang mengatakan istriku jelek, tapi bagiku dia adalah wanita yang paling cantik. Nampaknya Tuan Prajurit adalah seorang laki-laki yang setia. Oh, harus, itu harus. Laki-laki harus setia. Aku tidak ingin menjatuhkan citra seorang laki-laki. Laki-laki harus setia, bekerja dengan baik, cinta pada keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Laki-laki harus setia. Bagaimana dengan istrimu? Apakah dia juga cukup setia? Aduh, kau ini cerewet sekali. Kau ini rupanya senang bicara. Ha? Aku memang senang ngobrol, Tuan Prajurit. Aku sanggup ngobrol sepanjang malam tanpa berhenti. Itu memang sudah sifatku sejak dulu. Uh, bagaimana Tuan Prajurit? Ah. Apakah istrimu juga cukup setia? Apakah istrimu tidak pernah tertarik kepada laki-laki yang lain? Aku sendiri tidak tahu persis. Aku kan tidak bisa terus-menerus mengawasinya. Sekarang ini contohnya. Aku di sini bersamamu. Aku tidak tahu apa yang dilakukan istriku di rumah. Kalau misalnya istrinya melakukan hal-hal yang tidak dapat dibenarkan, bagaimana Tuan Prajurit? Apakah kau akan marah sekali? Aku tidak hanya akan marah. Aku akan membunuhnya dengan pedangku ini. Aku paling benci melihat seorang wanita yang tidak setia. Wanita harus menjaga kesetiaannya, menjaga kehormatannya. Demikian pula laki-laki. Suami harus setia, istri juga harus setia. Bagaimana dengan anak-anakmu? Oh, anak-anakku cukup baik. Mereka bisa mengerti tentang orang tua mereka. Mereka tidak terlalu menuntut. Anakku sudah cukup besar Yang besar sudah berumur hampir 20 tahun. Sedangkan adiknya baru 15 tahun. Laki-laki atau perempuan? Yang besar laki-laki dan adiknya perempuan. Ah, sudahlah. Kau jangan ngoceh saja. Kita sudah terlalu lama di sini. Nanti Tuan Rabanyak dan Tuan Rapangsa mencari kita. Aku bisa kena marah. Bukankah lebih nikmat ngobrol di sini, Tuan Prajurit? Aku sedang menjalankan tugas. Aku tidak boleh ngobrol. Tapi, bukankah lebih nikmat ngobrol di sini bersamaku? Ya, ya memang lebih enak. Tapi aku tidak boleh melalaikan tugasku. Ah, sudahlah, cepat. Nanti aku bisa kena marah. Sepertinya kau takut sekali dengan Tuan Rabanyak dan Tuan Rapangsa. Oh, tentu saja, tentu saja. Mereka adalah atasanku. Aku ini prajurit anak buahnya. Aku harus selalu menurut kepada perintah-perintah mereka. Masa depanku berada di tangan mereka. Kalau mereka tidak senang padaku, wah, bisa repot. Tapi sudahlah, hentikanlah pertanyaanmu. Cepat jongkok di situ. Baiklah, Tuan Prajurit. Sekarang palingkanlah wajahmu ke sebelah sana. Awas ya, jangan menghadap kemari. Aku ini sudah tua, Dok. Aku cukup tahu diri. Prajurit sudah tua itu membalikkan tubuhnya dia hanya dapat melihat rimbunan daun-daun pohon hutan sambil mendengarkan gemercik air sungai yang terus-menerus mengalir. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, dan gadis itu masih juga belum terdengar suaranya, dia menjadi tidak sabar lagi. Sudah? Sudah atau belum? Jangan terlalu lama. Kita harus segera kembali ke tenda perkemahan kita. Sebentar lagi, Tuan Prajurit. Jangan terlalu lama. Jangan memperbaikan aku, Londo. Nah, Tuan Prajurit, aku sudah selesai. Kau boleh menghadap kemari lagi. Prajurit setengah tua itu perlahan-lahan membalikkan punggungnya. Tiba-tiba matanya melotot, mulutnya ternganga. Sementara gadis berwajah bulat telur berdiri menantang di hadapannya. Tapi sekarang dia tidak mengenakan lagi kain penutup dadanya. Ah, hmm. mau mau apa kau ini? Ah, apa apa yang kau lakukan ini? Jangan takut, Tuan Prajurit. Kemarilah, mendekatlah. Uh, tidak, awas kau. Ah, jangan, jangan main-main dengan prajurit kawakan ini. Ayo, cepat kenakan pakaian kain penutup dadamu itu. Ah, kau tidak akan bisa membuat diriku lengah. Tidak akan bisa. Ah, pokoknya kau tidak akan bisa. Kurang ajar. Si tua bangka itu masih juga belum kembali. Jangan-jangan dia sendiri yang berbuat tidak senonoh. Ah, asam kecut, akal bulus. Ah, aku tertipu. Aku telah berlaku bodoh. Akhirnya kesempatan itu disambar oleh si tua bangka. Mestinya aku yang mengantarkan, bukan dia. Ah, dia kan sudah mempunyai istri. Aku ini masih bujangan. Ah, dia harus memberi kesempatan kepada anak yang lebih muda. Asam kecut, kunyuk jelek. Awas kau nanti. Hmm. Apa yang kau katakan, Prajurit? Eh, eh, tidak, Tuan Rapangsa. Eh, tidak. Hmm. Kau tadi baru saja berkata apa? Hmm? Siapa yang kau maki-maki? Tidak, Tuan Rapangsa. Saya hanya bicara sendiri kok. Saya hanya ngomel-ngomel sendiri. Daripada digigit nyamuk, Eh, daripada duduk melamun tuan. Di mana temanmu yang seorang uh, lagi? Uh, uh, anu, dia, uh, dia. Anu, anu, anu. Kau harus bicara tegas prajurit. Jawab pertanyaanku. Di mana temanmu yang seorang lagi? Ke sana tuan Rapangsa. Kemana? Cepat katakan. Kemana dia pergi? Enak saja. Dia harus tetap duduk di sini. Dia harus menjaga gadis-gadis itu supaya jangan kabur lagi. Kurang ajar. Kemana dia? Kemana temanmu itu? Tadi mereka berjalan ke sana, Tuan. Ha, ke sana, ke balik rimbunan daun-daun talas hutan itu. Mereka? Apa maksudmu? Uh, uh, anu, Tuan Rapangsa, teman saya mengantarkan salah seorang gadis ke sana, ke balik rimbunan semak belukar itu, Tuan. Mau apa mengantarkan ke sana? <laughs> Maaf, Tuan. Katanya gadis itu ingin buang air kecil. Harap. Temanmu itu harus diberi pelajaran. Dia tidak boleh teledor seperti itu. Sekarang kau tunggu di sini. Biar aku yang akan mencari mereka. Awas! Kau jangan pergi kemana-mana. Iya, Tuan Rapangsa. Saya akan berjaga-jaga di sini. Rapangsa melangkah dengan tegap meninggalkan tenda perkemahan. Dia terus bergegas berjalan menuju kerimbunan semak-semak pelukar yang ditunjukkan prajurit bawahannya. Tak lama kemudian, tubuhnya sudah lenyap di balik daun-daun talas hutan yang lebar. Aduh, celaka si tua bangka itu. Wah, dia pasti akan kena marah Tuan Rapangsa. Uh, rasakan salahmu sendiri. Uh, aku benar-benar beruntung. Untung bukan aku yang mengantarkannya. Uh, gadis cantik itu membawa siapa saja. Uh, lebih baik aku mencari gadis biasa saja. Kau jangan mempermainkan aku. Aku ini prajurit kawakan. Aku sudah banyak pengalaman, dok. Kau ini masih hijau. Kau belum tahu apa-apa tentang hidup ini. Aduh, jangan coba-coba menjerumuskan aku. Tuan prajurit, jangan berkata begitu. Mengapa tuan tidak mau melihat kemari? Tidak, tidak. Aku tidak mau melihat tontonan yang bisa mendatangkan bahaya. Lebih baik cepat kau kenakan kembali pakaianmu. Dan mari kita kembali ke tenda perkemahan. Jadi, kau akan melepaskan begitu saja kesempatan manis ini? Ayolah, Tuan Prajurit. Aku rela. Aku rela menyerahkannya untukmu. Uh, iya, aku yang tidak rela. Warga aku yang tidak rela. Kau jangan hina aku. Jangan begitu, Tuan oh. Prajurit. Aku tahu kau sudah cukup berumur. Barangkali usiamu sekarang sudah 40 tahun. Tapi aku masih dapat meraba sisa-sisa keperkasaanmu. Lengan-lenganmu masih kekar. Cahaya matamu masih penuh semangat. Dan aku tahu kau masih menyimpan sedikit rasa birahi kepada seorang wanita. Tidak, pergi, pergi. Jangan dekat-dekat. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Jangan bodoh. Ayolah. Tak ada siapapun di sini. Tempat ini cukup aman. Sebuah ah. tempat yang sangat indah untuk bercinta. Mengapa kau menolak? Apakah aku kurang cantik? Ah, tidak. Ketahuilah, Tuan Prajurit, Daripada aku harus menyerahkan kehormatanku untuk Prabu Jaya Negara, lebih baik aku menyerah di hadapanmu. Kau lebih berharga dibanding Prabu Jaya Negara itu. Ayolah, Tuan Prajurit. Tidak. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ah, tidak. Kemarilah. Ikutlah aku. Ah. Lukaku. aku. Ah. Mengapa kau palingkan wajahmu? Tidak, asam kecut. Ini permainan apa? Ah, aku tidak mengerti. Kepalaku, kepalaku jadi pusing. Jangan pusing. Aku tidak akan menggigitmu. Ayolah, Tuan Prajurit. Gadis berwajah bulat telur terus mendekati prajurit setengah tua. Dia meraba lengannya, meraba telapak tangannya yang kasar, Sementara prajurit itu menjadi geragapan. Darahnya bergolak, napasnya ngos-ngosan. Tangan-tanganmu, tangan-tanganmu kekar dan perkasa. Telapak tanganmu kasar, kasar dan penuh dengan pengalaman. Aku sangat merindukan tangan-tangan kasar seperti ini. Ayolah Tuan Prajurit, dekaplah aku dengan tangan-tanganmu yang kasar ini. Peluklah diriku ini. Gila kau. Kau kan gila. Kan edan. Aduh, kau membuat repot. Bagaimana ini? Aku, aku, aku ini juga manusia. Manusia biasa. Aku, Kaila. Kau benar-benar keterlaluan. Aku sebenarnya tidak mau begini. Tapi, tapi kau, kau membuatku terperosok, Nduk. Aku hanya ingin membuatmu senang, Tuan Prajurit. Aku ingin membuatmu menjadi seorang laki-laki kembali. Ayolah, Tuan Prajurit. Iya. Ayolah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Iya. Dekaplah aku. Peluklah aku. Ciumlah aku sepuas-puasmu. Milikilah aku ini. Cepat, Tuan Prajurit. Cepat. Ah, ah. Kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. Ayolah. Aduh. Aduh, ya ah, Ampun. Ya, ya. Kalau begini caranya, ya, ya sudah. Bagaimana aku bisa menolak? Ya, ya. Ampun. Tobat. Tobat. Malam ini aku menjadi laki-laki yang yang tidak setia. Akhirnya prajurit setengah tua itu menyerah. Dia segera menerkam gadis berwajah bulat telur yang berdiri menantang di hadapannya. Mereka berpelukan dengan erat sekali, dan mereka berpagutan satu sama lain. Nafsu telah membakar darah prajurit tua, dan nafsu telah menjerumuskannya ke tempat yang paling dalam, Sementara si gadis ikut terbius oleh sentuhan-sentuhan dan pagutan-pagutan prajurit setengah tua, dia pun menjadi terlena sesaat lamanya. Ayolah, Tuan Prajurit. Ayolah. Sabar, Dok. Sabar. Kita masih mempunyai banyak waktu. Jangan, jangan buru-buru. Kau tidak akan menyesal, bukan? Kau tidak ingat keluargamu sekarang, kan? jangan bertanya seperti itu lagi. Kau membuatku malu saja. Ah, Ayolah, ah, kita lanjutkan lagi permainan ini. Dan mereka kembali berpelukan terang bergulingan di atas rumput yang tumbuh di tepian sungai. Mereka benar-benar terlena. Pada saat itulah sebuah bayangan muncul dari balik rimpunan semak pelukar. Prajurit setengah tua terus mendekap gadis cantik, sementara si gadis membalas dengan sengit. Mereka sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya. Bayangan itu berhenti sejenak. Dia bersembunyi di balik rimbunan daun-daun talas hutan. Ketika bayangan itu menyembulkan tubuhnya sebentar, menguak daun-daun talas hutan, cahaya bulan menerangi sebagian wajahnya. Dialah Rapangsa. Wajah itu nampak sangat geram, dan Rapangsa melangkah sambil menarik pedangnya yang besar dan panjang. most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio, radio show on <laughs>